يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا ya الراحمين rahimin walhamdulillahi rabbil alamin سر الفاتحة kita masuk ke halaman 10 wasalna ila safhatil ashirah من كتاب القواعد الأساسية في أصول الفقه تعليق السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى ورعاه Siapa yang belum baca dan bisa baca, silakan. Dari sebelah kiri sini, yang siap untuk baca. Siapa yang bisa baca? Nah, sebelah kanan. Yang belum baca. Oh, nah. Oke. Silakan. Nanti berhenti pada saat saya minta berhenti. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم اسمع عمر رحمه الله قال رضي الله قال المؤلف رضي الله عنه أن جميعا الحكم هو كتاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث تكليفه فيتعلق بالحكم سبعة أشياء الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والصحيح والفاسد والصحيح المشهور أن الحكم خمسة انتقت وهي الإيجاب والندب والندب والندب والندب والإباحة والكراهة والتحريم وأن الصحة والفساد من خطاب الواضع والأنف لأن حكم لأن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة أو بالفساد الذي هو والبطلان بمعنى واحد وإن تعلق بمعنى واحد بمعنى واحد وإن تعلق بغير المعاملات فهو إما طلب. طلب أو إذن في الفعل وترك على السواء وطلب إما طلب طلب فعل أو كف طلب فعل أو طلب فعل أو كفه نعم. كفه والطلب إما طلب فعل أو كفه أو كفه وكل منهما إما جازم أو غير جازم فطلب الفعل فطلب الفعل الجازم الإيجاب كمدلول قوله تعالى وأقيموا الصلاة وطلب الفعل الغير جازم الندب كمدلول قوله تعالى قوله كمدلول قوله قوله تعالى فمن أعطاه أسلف أجره على الله وطلب الكف الجازم وطلب الكف وطلب وطلب الكف الجازم وطلب الكف الجازم الكف الكف الجازم التحريم كمثل لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وطلب وطلب الكف الغير الجازم الكراهة حديث صحيحين دخل أحدكم المسجد فلم يجلس حتى يصلي ركعتين. أحسنتم. Jazakum Allahu khairul jaza. Perhatikan baik-baik semua yang ada pada halaman ini. Al-Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan dan memaparkan kepada kita tentang al-hukm syar'i. Beliau dalam kitab ini menyebutkan al hukm yang dimaksud adalah al-hukm syar'i. Allah ta'ala al-muta'alliq bi fi'lil Tapi kalau kita kembali kepada kitab-kitab tinggi, ini ini mabadi, ini qawaid. Jadi mu'alif ini e, mengarang kitab ini untuk para pemula. Nah, tapi pada jenjang yang lebih tinggi sebetulnya tidak hanya Allah. tapi kitab syari' yaitu kitab ketentuan daripada pembuat syariat. Nah, Asyarif di sini yang membawa syariat di sini ada Allah, ada Nabi. Jadi ada kitab Allah, ada juga kitabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut kitab syariat. Nah, tapi di sini disebut kitab Allah karena ini lil mubtadiin. Ini untuk uh, orang yang belajar pada tingkat pemula. Jadi hukum syar'i itu disebutkan oleh beliau maknanya di sini Eh, bahwa itu merupakan hitab Allah, itu ketentuan dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, mukallaf itu muslimun, akilun, balighun. Jadi muslim, akil, balik itu disebut mukallaf. Lalu yang bukan muslim bukan mukallaf. Kalau dia belum akil bukan mukallaf. Kalau belum balik juga bukan mukallaf. Dan ingat, ketentuan balik, ketentuan balik dengan menggunakan umur baik laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun komariah. Barang siapa laki-laki ataupun perempuan sudah berusia 15 tahun. Baik si perempuan sudah haid ataupun belum. Baik si laki-laki pernah bermimpi maupun belum. Kalau sudah berusia 15 tahun komariah sempurna, maka dia sudah balik. Jadi senul bulu dalam Islam itu usia 15 tahun. Yang kedua, ketentuan bulu khusus bagi perempuan manakala dia mengalami haid yang pertama walaupun belum berusia 15 tahun. Tapi dengan batas minimal umur 9 tahun. Kalau usia perempuan sudah 9 tahun komaria, kemudian mengalami haid, walaupun belum 15 tahun, maka perempuan tadi sudah disebut mukalla, Sudah disebut balik. Sehingga dia masuk mukalla, Dia terkena kewajiban syariat. Tapi kalau sampai 15 tahun dia tidak haid, maka genap usia 15 tahun walaupun tidak haid, tetap dianggap sudah balik. Berarti untuk perempuan ada dua. Ima dengan umur 15 tahun komaria atau dengan haid yang pertama. Mana yang lebih dulu? Nah itulah batas daripada balik seorang wanita. Nah kalau laki-laki ternyata juga ada dua. Nah yang kedua adalah kalau tadi pertama usia 15 tahun sama dengan perempuan. Sedangkan yang kedua adalah pada awal pertama dia bermimpi yang menyebabkan dia junub. Jadi kalau dia sudah mimpi, Umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, mimpi. Menyebabkan dia junub. Maka dia sudah terkategori balik. Tapi kalau sampai 15 tahun nggak pernah mimpi. nggak pernah junub. Umpamanya. Maka begitu usianya 15 tahun sempurna. Tetap dia dikategorikan sudah balik. Jadi sinnul bulu. Samsat asal sana. Nah, dukuran wa inatan. Laki-laki maupun perempuan. Nah, itu sinul bulu. Tapi kalau hadul bulu, bukan hanya umur. Nah, bisa dengan haid, untuk perempuan, dengan ihtilam, untuk laki-laki. Nah, maka itu saya tegaskan. Jadi kalau disebut mukallaf, maksudnya muslim, akil, balik. Kalau dia muslim, dia mukallaf. Bukan muslim, bukan mukallaf. Kalau dia akil, berakal, dia mukallaf. Kalau tidak berakal, dia bukan mukallaf. Kalau balik, dia mukallaf. Kalau tidak balik, dia belum mukallaf. Nah mukallaf mesti tiga-tiganya. Muslim juga, akil juga, balik juga. Kalau dia muslim, akil. Tapi tidak balik. Belum mukallaf. Dia muslim, balik. Tapi akalnya belum sempurna. Maka dia belum mukallaf. Dia akil, balik. Tapi bukan muslim. Maka dia bukan mukallaf. Jadi mukallaf itu harus memenuhi ketiga-tiga syarat. Nah, itu nanti akan diurai dalam ilmu usul fikih yang lebih dalam lagi. Nah kemudian Sahibul Kitab juga menyebutkan bahwa hukum itu ada tujuh. Ada wajib, mandub, mubah, makruh, haram, sahih, pasir, dan seterusnya. Nah, kemudian berkenaan dengan hukum di sini dikatakan as-sahihul masyhur tapi diralat atau ditarjih atau diluruskan oleh beliau. Dari tujuh hukum itu, sebetulnya yang masuk hukum hanya lima. Yaitu ijab, nadab, ibaha, karha, dan tahrim. Nah, sedangkan sahih, kata itu masuknya ke wadah. Nah, tapi ala kulihal, istilah-istilah ini nanti akan kita sempurnakan di layar kita supaya tidak rancu. Nah, kemudian selanjutnya Al-Mu'allif juga menyebutkan kepada kita bahwa yang namanya Abu syari itu ada yang sifatnya tolak menuntut pekerjaan. Nah, terangkan satu-satu. Ada yang meminta pekerjaan, ada yang meminta untuk meninggalkan pekerjaan, dan seterusnya. Nah, untuk itu, perhatikan saja yang di layar. Semua perhatikan layar. Saya minta semua untuk memperhatikan layak. Sambil dicatat, Baik. Perhatikan di layar, lihat semua dengan judul Al-Hukm Syar'i. Hukum syariat. Hukum syariat. Nah, hukum syariat ini terbagi menjadi dua. Tapi sebelum kita bagi dua, kita perhatikan dulu definisinya. Al-hukmu syar'i, hukum syariat itu ialah khitab syari' yaitu ketentuan dari pembuat syariat al-muta'alliq yang berkaitan bi al mukallafin dengan perbuatan para mukallaf. Iktidoan dia bisa berupa tuntutan, iktidoan itu sama dengan tolaban. Au atau tahyiran. Dia berupa pilihan. Au wada'an. Atau dia merupakan penetapan atau peletakan. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa hitab syari eh, ketentuan daripada pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf itu ada yang tuntutan, ada yang pilihan, ada yang bukan tuntutan dan bukan pilihan. Tapi dia hanya merupakan wadahan, hanya merupakan peletakan saja. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan ini semua. Dengan memperhatikan definisi ini, maka hukum syariat kita bagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut al-hukmut taklifi. Yang kedua yang disebut Al-hukmu ghairu taklifi. Apa maksud hukum taklifi? Hukum pembebanan. Kita dibebankan dengan hukum. Jadi mukallafnya itu yang mendapat beban. Makanya disebut taklif. Sedangkan yang satu ghairu taklifi. Inilah yang disebut al-hukmul wadai. Jadi kalau tadi ada istilah peletakan, maksudnya hukum yang kita tidak dibebankan. Jadi bebannya bukan kepada si mukallaf, tapi kepada situasi kondisinya nanti kita lihat yang berkaitan dengan mukallaf itu sendiri. Nah, jadi saya ulangi, hukum syar'i terbagi dua, ada yang taklifi, ada yang gairu taklifi. Ada yang menjadi beban untuk mukallaf, ada yang tidak menjadi beban untuk mukallaf. Nah, sekarang kita perhatikan hukum yang taklifi kita bagi menjadi dua lagi. Ada yang iktidaan, ada yang tahyiran. Iktidaan tuntutan. Tahyiran pilihan. Nah sebetulnya perlu kita catat, tahyiran itu sebetulnya tidak masuk iktido. Tapi kenapa dimasukkan ke iktido? min babit tagli min babit tagli sebetulnya dia tidak termasuk tuntutan karena tidak ada yang tuntut di dalam takhir orang hanya sekedar dibolehkan namanya aja miri kalau miri berarti nggak ada tuntutan tapi min babit tagli maka dia itu dimasukkan ke dalam iktido jadi perhatikan hukum hukum syariat kitab syariat kitab syariat itu seperti ayat Al-Quran kalam Allah hadis Nabi, baik itu ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi, itu semuanya kita besar. Semua itu adalah ketetapan pembuat syariat. Nah, ketetapan yang datang dari Allah dan Rasulnya itu bisa berupa taklif, bisa dengan taklif. Yang taklif bisa berupa tuntutan, bisa berupa pilihan. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang tuntutan terbagi menjadi dua. Yang tuntutan kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama, tolabul fi'li menuntut perbuatan. Artinya ada firman Allah, ada sabda Nabi yang menuntut umat Islam untuk berbuat sesuatu. Itu namanya tolabul fi'li. Yang kedua, tolakut tarji. Ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menuntut umat Islam untuk meninggalkan suatu perbuatan. Kalau tadi menuntut untuk melakukan, sekarang menuntut untuk mening meninggalkan. Itu disebut tolabut tarki. Dua-duanya iktidoan dua-duanya merupakan tuntutan. Nah kemudian khusus tolabul fi'li yang paling pinggir tolabul fi'li itu juga dibagi dua. Ada tolabul fi'li jaziman ada tolabul fi'li gairu jazim. Nah, maksudnya jazim apa? Jazim itu tidak bisa tidak. Mesti dilakukan. Jazim. Jadi lebih ditekankan. Sangat ditekankan. Atau bahasanya boleh juga disebut hataman. Sama aja tuh, boleh disebut jaziman atau hataman. Itu boleh. Bukan khotaman, bukan. Hataman. Hatamin. Hataman. Jadi tuntutan itu untuk melakukan sesuatu, umat Nabi ini dituntut oleh Al-Quran maupun hadis untuk melakukan sesuatu. Tuntutan ini bisa bersifat jazim, mesti, tidak boleh tidak. Harus dilakukan. Tapi kadang-kadang dituntut, tapi tuntutannya tidak mesti. Tidak terlalu ditekankan. Nah, tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang mesti yang jazim tadi itu disebut ijab. Apa itu ijab? Pewajiban. Maksudnya pewajiban mewajibkan sesuatu. Ijab. Nah, kalau sesuatu itu sudah diwajibkan, maka berarti hukumnya apa? Wajib. Makanya dari ijab lahir hukum wajib. Dari mana wajib lahir? Nah, wajib itu lahir dari ijab. Ada kewajiban. Dari mana ijab itu datang? Karena ada tolabul fi'lil jazim. Karena ada tuntutan untuk melakukan sesuatu bersifat mesti harus tidak boleh tidak. Baik, contohnya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Fakara ta'ala, Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Perintah Allah Aqimus sholat, itu menuntut. Umat Islam dituntut oleh Allah untuk mendirikan sholat. Berarti dituntut untuk berbuat. Tuntutan ini bersifat jazim. Mesti tidak boleh ditinggalkan. Harus dilakukan. Nah, maka itu firman yang berbunyi akimus sholat tadi mengandung unsur ijab. Di dalamnya ada unsur pewajiban. Apa yang diwajibkan? Sholat. Lahirlah hukum sholat adalah wajib. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi dari mana tuh wajib itu lahir? Ada dalamnya sudah. Baik, sekarang bagian yang kedua, sebelahnya. Tuntutan terhadap umat Islam untuk melakukan sesuatu kadang-kadang tidak mesti. Dituntut, tapi tidak mesti. gerjasi. Sehingga tuntutan tadi melahir, yaitu mengandung unsur nadat. Sifatnya bukan kewajiban, tapi anjuran. Kan kalau meminta orang berbuat sesuatu tapi tidak mesti. Anjuran bukan? Anjuran. Nadab. Nah, kalau sudah mengandung penganjuran, nadab, maka akan melahirkan hukum mandu. Manduk ini disebut juga banyak namanya ini manduk. Nah, tolong dicatat manduk ini namanya banyak. Kadang-kadang disebut mustahab Kadang-kadang disebut nafilah. Kadang-kadang disebut sunnah. Kadang-kadang disebut fadlun atau fadilah. Fadilah. Nah, jadi manduk ini banyak namanya. Kadang-kadang disebut masnun dari kata sunnah. Sama itu. Jadi kadang-kadang disebut manduk, kadang-kadang disebut masnun, kadang-kadang disebut sunnah, kadang-kadang disebut mustahab, kadang-kadang disebut nafilah, kadang-kadang disebut fadilah, artinya sama. Maksudnya adalah mandu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi apa beda wajib dengan mandu? Wajib tuntutannya, perintahnya jazim. Mesti, nggak boleh tinggal Sedangkan Mandu perintahnya tidak jatuh, tidak mesti, sehingga hanya berupa anjuran. Oleh karenanya definisi wajib ialah ma mayutabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Artinya yang wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Berpahala orang yang melakukannya dan berdosa orang yang meninggalkannya. Kenapa berpahala? Karena itu perintah Allah. Kenapa berdosa kalau ditinggalkan? Karena sifat perintahnya mesti. Sekali lagi, wajib ialah mayutabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Berpahala pelakunya, berdosa yang meninggalkannya. Kenapa berpahala yang melakukannya? Karena itu perintah Allah. Kenapa berdosa yang meninggalkannya? Karena perintahnya bersifat mati. Sampai di sini jelas? Nah, sekarang menduk Manduk itu ma yusabu fa'iluhu la yu'aqabu tarikuhu. Berpahala yang melakukannya tapi tidak berdosa yang meninggalkannya. Yang meninggalkannya nggak dosa. Nah, kalau pertanyaannya, loh, kenapa berpahala melakukannya? Jawabnya karena diperintahkan. Lalu kenapa meninggalnya meninggalkannya tidak dosa? Sebab perintahnya tidak mesti. Kira-kira jelas tidak? Contoh mandu sholat witir, sholat tahajud, sholat tarawih yang kita lakukan itu semua mandu atau masnun atau sunnah atau mustahab. Oh, istilah-istilahnya banyak. Nah, atau Fadila atau nafila atau disebut juga naflun. Dari kata nafila sama aja. Disebut naflun, nafila fadlun, Fadila, sama saja pengertiannya. Nah muncul pertanyaan. Lalu ada sunnah muakkadah, ada ghair muakkadah. Apa bedanya? Sama-sama sunnah. Bedanya sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Sedangkan sunnah khair mu'akkada tidak terlalu dianjurkan. Sehingga sunnah mu'akkada itu kedudukannya antara wajib dan sunnah. Ke atas dia dekat dengan wajib, ke bawah dia dekat dengan sun, sunnah. Kenapa bisa lahir sunnah semacam itu? Satu, ciri-cirinya. Satu, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi kalau ada satu sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan, itu disebut sunnah mu'akkadah. Nah, sedangkan sunnah ghair mu'akkadah, terkadang Nabi sendiri juga meninggalkannya. Nah, jadi dengan begitu kita lihat itu ciri pertama deh. Pokoknya kalau Nabi udah nggak pernah tinggalkan itu sunnah, itu ciri kalau itu mu'akkadah. Atau kita bisa melihat dari usul atau dari kejadian. Seperti ada seorang sahabat datang sholat Jumat. Nabi sedang berkhutbah. Begitu dia datang, dia langsung duduk untuk mendengarkan khutbah. Tapi dari atas mimbar, Nabi mengatakan kepada orang tadi, Kum, sholli rakatin. Berdiri kau. Sholat dulu dua rakaat. Padahal dengar khutbah itu, luar biasa. sudah jadi dengar khutbah itu satu kewajiban nah, di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Sedangkan sholat dua rakaat takyatul masjid itu sun sunnah. Tapi sahabat tadi suruh sholat dulu, baru dengerin khutbah. Itu menunjukkan kalau sunnahnya nggak main-main. Itu sunnah disebut sunnatun mu'ab mu'akkadah. Oleh karenanya Orang yang meninggalkan sunnah mu'akkada dan sunnah akhir mu'akkada memang tidak berdosa. Tapi yang meninggalkan sunnah mu'akkada tercela. Yang meninggalkan sunnah akhir mu'akkada tidak tercela. Itu bedanya, saudara. Nah, saya ulangi sekali lagi. Apa beda sunnah mu'akkada dengan tidak mu'akkada? Yang pertama, karena dalam sunnah mu'akkada Eh, itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sedangkan Ghir muakkada terkadang Nabi pun juga meninggalkannya. Yang kedua, sunnah Mu'akada memang ada perintah yang walaupun tidak mesti tapi dorongannya itu kenceng. Seperti tadi, orang udah duduk, Nabi suruh diri lagi sholat ya Allah. Saking pentingnya, pentingnya sunat tahiyatul masjid. Nah, yang ketiga, sunnah muakkadah itu kalau ditinggalkan memang tidak berdosa tapi tercela. Sedangkan ghair muakkada tidak tercela meninggalkannya. Jadi bagi Anda yang mampu tidak ada udur, nah, tolong jangan meninggalkan sunnah muakkada. Sunnah muakkada banyak. Salat witir, salat duha, salat tahajud, salat tahiyatul masjid, salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Itu semua sunnatul muakkada. Termasuk salat gerhana bulan, salat gerhana matahari, Nah itu semua adalah sunnatun muakkadah dan sunnah muakkadah e, termasuk sunnah muakkadah yang paling afdol adalah afdol rawatib yaitu sunnatul fajri dua rakaat sebelum sholat subuh itu sunnah rawatib yang paling afdol dan itu sebagus-bagusnya sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada anjuran kalau kita terlambat sholat subuh, begitu datang ke masjid, imam sudah sholat atau sudah masuk takbiratul ikhram. Silakan kita ikut imam dulu. Nanti begitu imam salam, selesai, nah, kita berdiri, kita lakukan sholat sunnah al fajri. Padahal habis subuh nggak ada sholat sudah. Habis subuh tidak ada sholat. Nggak boleh sholat setelah subuh. Kecuali sunnah al fajri yang sudah terbiasa. Nah, ini bagi yang terbiasa nih. Bagi orang yang udah biasa sunatul fajr nggak pernah ditinggal. Sekali waktu karena sesuatu hal masuk ke masjid, udah terlanjur masuk sholat, ikut sholat dulu. Selesai sholat, masih boleh dia untuk melaksanakan sunatul fajri. Saking pentingnya. Nah, perhatikan itu. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Nah, tapi khusus bagi yang terbiasa. Nah, kita nggak pernah sunatul fajri. Eh, sekali waktu ikut sholat subuh, Begitu salam, ah mau sunnatul fajr sekarang nggak boleh. Karena dia tidak ter terbiasa. Nah kalau yang terbiasa, begitu sudah. Nah, seperti sholat witir, orang sudah biasa, nggak pernah tinggal. Sekali waktu dia lupa. Pagi hari dia ingat. Dia boleh kodok sholat witirnya di pagi hari. Saking pentingnya. Nah itu yang perlu kita lihat. Tapi bagi siapa? Bagi yang terbiasa. Ini orang nggak pernah sholat witir. Tahu-tahu pagi ingat ah, sama sholat witir sekarang nggak boleh. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik, kita lanjutkan sekarang bagian kedua. Talabut tarki. Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Tadi tuntutan untuk melakukan. Sekarang tuntutan untuk meninggalkan. Nah, tuntutan untuk meninggalkan pun itu juga ada dua. Ada yang sifatnya jazim, mesti ditinggalkan, tidak boleh tidak. Ada yang sifatnya ger jazim, tidak mesti. Dilarang, tapi larangannya kurang kenceng. Dilarang, tapi nggak mesti ditinggalkan. Nah, jadi ada jazim, ada ger jazim. Nah, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang jazim, hataman, yang mesti, harus, itu mengandung unsur tahrim. Mengandung unsur tahrim. Artinya pengharaman. Nah, berarti ada ada pengharaman tuh di dalamnya tuh. Nah, kalau dia mengandung unsur pengharaman, maka perbuatan yang diharamkan tadi hukumnya menjadi haram. Jadi hukum haram itu lahir dari suatu nas syar'i, dari suatu ayat atau suatu hadis, ketetapan Allah atau Rasulnya yang mengandung tahrim, mengandung pengharaman. Pengharaman itu muncul karena ada tuntutan meninggalkan yang bersifat mesti haram. Contoh, Contohnya adalah Allah menyatakan dalam Al-Quran, Fakala ta'ala, Wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabuz zina. Ngedeketin aja nggak boleh. Apalagi melakukannya. Apalagi berzinahnya. Nah, di sini kita lihat ada larangan dari Allah. Wala taqrabuz Jangan kau dekatkan. Larangan ini gadis. Mesti, mesti. Itu mesti kita taati larangan ini. Tidak boleh. Itu orang melakukan perzinahan. Nah, larangan yang bersifat seperti ini, jazir, itu mengandung unsur tahrim, pengharap. Oleh karenanya, zina hukumnya menjadi haram. Jadi kenapa zina haram? Karena ada tahrim. Di mana tahrimnya? Firman Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina. Loh kok bisa wala taqrabuz zina menjadi tahrim? Karena dalam wala taqrabuz zina ada tuntutan meninggalkan perbuatan yang bersifat mesti. Ini pelajaran usul fikih begitu, saudara. Jadi dia dia diurut. Kalau pelajaran fikih gampang, apa hukum zina? Haram. Apa dalilnya? Wala takrobus zina. Selesai. Itu namanya pelajaran tinggi. Kalau usul tinggi nggak begitu. Kenapa zina haram? Kenapa zina menjadi haram? Karena ada tahrim. Di mana tahrimnya? Di dalam firman Allah yang berbunyi wala takrobus zina. Lo unsur tahrimnya di mana? Ada tuntutan meninggalkan perbuatan. Nah, kok bisa bisa tuntutan meninggalkan perbuatan menjadi haram bukan makruh saja? Karena tuntutannya bersifat mesti. Nah, baik. Sekarang tuntutan meninggalkan yang kedua yang bersifat tidak mesti. Nah, yang bersifat tidak mesti maka mengandung unsur karoha, pemakruhan, pemakruhan. Sehingga suatu masalah yang terkena pemakruhan, hukumnya akan menjadi makruh. Contoh, Allah berfirman dalam al Qur'an Karim, Faqala Ta'ala, Wala tas'alu an isya'a untuk dalakum tasukkum. Kata Allah dalam Al-Quran, janganlah kamu bertanya-tanya dengan aneka ragam masalah yang nanti kalau diungkap jawabannya akan menyulitkan kamu. Maka ini ayat teguran dari Allah untuk para sahabat. Jadi jangan terlalu banyak nanya yang akan memberatkan mereka. Seperti yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Potong sapi, al-baqarah, sapi betina. Nah sekarang kalau Allah sudah suruh, potong sapi betina. Boleh gak potong sapi betina yang mana saja? Boleh. Tapi Bani Israel pakai nanya, sapinya yang bagaimana? Karena dia nanya, dapat jawaban. Sapinya, disebutin warnanya, disebutin sifatnya, saudara. Nggak puas, nanya lagi. Ditambahin lagi kriterianya. Akhirnya apa? Jadi susah dia nyari. Hampir-hampir dia tidak bisa lakukan perintah tersebut. Nah, makanya umat Nabi, sahabat, dikasih arahan oleh Allah. Belajar dong dari kaum Yahudi. Latat alu an asya'a intub dalakum Nah, Jangan. Jangan terlalu banyak tanya. Nanti kalau diungkap kamu jadi sulit. Makanya kalau terlalu banyak nanya nggak penting hukumnya makro. Saya kasih contoh. Nanti kita sebelum tutup pesantren Ramadan ada ujian. Saya kasih ujian. Saya bilang besok kita akan ujian usul fikih. Ada yang nanya, Habib, ujiannya pakai bahasa apa? Mungkin nanya. Kalau dia nggak nanya, mungkin saya kasih bahasa Indonesia. Karena dia tanya, oh bahasa Arab. Dia nanya. Eh terus ada yang nanya, Habib, nanti kalau ditanya dalil, uh, dalilnya itu apa mesti ditulis dalam bahasa Arab? Oh mesti. Mesti. Dia nanya. Padahal kalau dia nggak nanya, dia boleh jawab bebas. Umpamanya Allah itu maha esa, tunggal. Dalilnya surat Al-Ikhlas. Selesai. Tapi karena dia nanya, tulis ayatnya. Eh dia nanya lagi. Habib nanti kalau ayatnya udah ditulis, apa perlu ditulis nama surat sama nomor ayat? Oh perlu. Padahal kalau dia nggak nanya, dia tulis, nggak usah nulis nama surat nomor ayat, nggak apa-apa. Sudah benar. Karena dia nanya, saya tambahin. Berarti kalau dia nggak tulis, saya salahkan. Eh, yang ujung nanya lagi, ada terjemahnya perlu ya? Karena ditanya, ya kita bilang, oh perlu, harus. Ya ada nanya lagi nambahin Habib, apa cukup dengan Al-Quran saja? Apa nggak perlu hadis juga darinya Karena ditanya, saya bilang, ya pakai hadis. Udah dibilang pakai hadis, pakai nanya, perawinya perlu ditulis nggak? Ya, Masya Allah. Itu namanya nanya nyusahin diri, saudara. Jadi sebetulnya ayat tadi bisa kita pakai. Latas aluhan asya'a intub dalakum tasukum. Jangan nanya aneka ragam masalah yang kalau nanti dijawab, diungkap, kamu jadi susah. Kalau soalnya, eh, apa hukum sholat? Umpamanya pertanyaannya begitu. Nah, nanti ini saya kasih soal, apa hukum sholat? Nah, anda terima. Jawab aja, wajib, selesai. Jangan pakai nanya, ini perlu dalilnya kan? Ini dalilnya pakai bahasa Arab kan? Karena anda tanya, saya jadi wajibkan. Kalau anda tidak tanya, saya tidak wajibkan, saya tidak haruskan. Nah inilah Allah membimbing para sahabat Nabi. Jadi apa yang Allah sudah jelasin, ambil. Apa yang Allah belum jelasin, nah itu kesempatan. Itu ruksah dari Allah, bukan Allah lupa, bukan. Allah kasih, Allah kasih kesenjangan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih keluasan, supaya kita menjalankan agama jadi nggak sempit, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu contoh. Jadi contohnya yang makruh seperti itu. Kenapa banyak-banyak menjadi makruh? Karena ada uh, unsur pemakruhan dalam nafs syariat. Nafs yang mana? Ayat Al-Qur'an. Bagaimana ayat itu bisa mengandung unsur pemakruhan? Karena ada larangan dari Allah. Tapi larangan itu, tapi kan Kok bisa enggak haram, bisa makruh? Karena larangannya sifatnya tidak mesti, tidak jazim. Sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi memang usul fikih begini. Makanya kemarin saya katakan, ibarat makan kacang ini. Beli kacang mentah dulu. Nah, dikupas kulitnya, diplecetin, pakaiin garam, rendam, nah, disimpan, digoreng, nah, pakai minyak, ada kompor, udah mateng, nah, jadi tigihnya. Kalau udah mateng jadi tigih nih. Kalau udah mateng jadi siji. Nah itu yang paling bawah itu siji. Jadi wajib, jadi manduk, jadi haram. Nah yang bawah itu disebut ahkamul fikhi. Yang bawah itu disebut al-ahkamul fikhiyah. Nah, baik. Sekarang kita pindah ke tahyiran. Pilihan. Apa maksud tahyiran? Yaitu mukhayyarun bainal fi'li wa tarki. Jadi pilihan antara melakukan dengan meninggalkan. Kita diberi kebebasan. Mau melakukan boleh, mau meninggalkan juga boleh. Nah ini, yang seperti ini disebut mengandung unsur ibaha, pembolehan. Mengandung unsur ibaha. Nah, suatu masalah yang dibolehkan maka hukumnya menjadi boleh menjadi mubah menjadi mubah nah sekarang baik saya uraikan sekali lagi tadi wajib dan mandub sudah sekarang haram jadi haram itu apa haram itu ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu yaitu yang berdosa melakukannya tapi berpahala meninggalkannya ngerjainnya dosa ninggalinnya pahala itu disebut apa haram ngerjainnya dosa ninggalinnya pahala itu disebut haram nah sedangkan makruh yaitu mala yu'aqabu fa'iluhu Wa tarikuhu. Tidak berdosa, nggak disiksa. Yaitu orang yang melakukannya. Tapi meninggalkannya lebih baik. Kalau dia tinggalkan, dia dapat pahala. Itu yang disebut makruh. Dan makruh ini kedudukannya, saudara, ada dua. Ada yang disebut makruh tahriman, ada yang disebut makruh tanzihan. Apa itu makruh tahriman? Makruhnya kencang. Walaupun dia itu tidak mencapai haram. Kenapa makruhnya bisa kencang? Karena masih bisa membawa mabarat orang yang melakukannya seperti ulama yang mengatakan rokok itu makruh maksudnya makruh tahriman makruh yang mendekati haram kenapa karena rokok itu disepakati oleh para atibah oleh para dokter yudhirul insan yadurul insan madar. jadi nggak ada dokter mengatakan rokok itu manfaat karena rokok itu madarat dengan sepakatan para ahli medis, kesepakatan para dokter, maka para ulama yang mengatakan makruh, makruh tahriman. Tapi kebanyakan fukoha, khususnya dari madhab asyafi'i, teristimewanya dari kalangan ulama hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Jadi kalau kita buka kitab Bukhyatul Mustarsidin, Nah, di sana itu disebutkan bahasanya atumbak tumbak At-tumbak itu tembakau diharamkan. Al Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi juga mengharamkan rokok. Al Habib Abdullah bin Anwil Haddad Sahib berlatih mengharamkan rokok. Nah, jadi sebelum Wahabi mengharamin, Habaib udah mengharamin dari dulu. Nah, kenapa ini sengaja saya sampaikan? Sebab kadang-kadang sekarang ini kalau ada habib, ada ustaz, ada kiai tidak ngerokok, langsung itu dua wahabi. Oh tuh habib bilang rokok haram. Itu kiai bilang rokok haram. hal Itu kiai wahabi itu. Dia pikir wahabi ini yang mengharamkan saudara. Betul wahabi mengharamkan rokok. Tidak salah. Tapi bukan wahabi saja yang mengharamkan rokok saudara. Ulama-ulama habaib yang fukoha, yang ahli fikih. Saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan dari ulama-ulama yang fukoha. Di Indonesia pun saudara, kiai-kiai yang fukoha mayoritas. Dari Matam Syafi'i itu mengharamkan rokok. Walaupun sebagian menyatakan mak makruh, tapi ingat makruhnya tahriman. Nah kalau makruh tahriman dikerjain tiap hari, itu doyan itu. Kalau yang namanya makruh, saudara, sekali-sekali. Kita kerjain sekali-sekali, itu makruh. Karena kalau terus-menerus kita lakukan, khawatir nanti kita menjadi ihan, istiqab, menjadi menyepelekan hukum. Nah, kalau kita menyepelekan hukum, nanti munculnya jadi haram. Bukan jadi makruh lagi. Itu yang makruh tahri, tahriman. Nah, kita bisa pahami, di Indonesia ini memang kebanyakan kiai menyatakan makruh tahriman, kita mesti legowo, kita mesti apa namanya berlapang dada, karena memang di banyak daerah rokok ini sudah menjadi tradisi. Nah, apalagi kalau anda datang ke wilayah Madura, hampir tiap kiai punya gudang tembakau itu. Nah, nah jadi artinya artinya kita tidak kaget. Nah karena itu ini persoalan khilafiyah, persoalan furu, tidak perlu kita besar-besarkan. Kalau saya pribadi ikut yang mengatakan haram. Saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan haram. Saya ikut fatwa Abi Abdullah bin Awal Haddad, Habib Utsman bin Yahya, Sohibul Bughya, dan juga ulama-ulama mazhab syafi'i lainnya. Karena madarat rokok tidak diragukan. Madarat rokok itu tidak bisa dipungkiri. Nah karena itu saya minta kepada Anda, kalau Anda belum pernah merokok, jangan mulai merokok. Karena merokok itu ada unsur idman, bukan iska. Idman. Idman dengan iskar beda. Iskar memabukkan. Kalau idman membuat orang ketagihan. Dan dasarnya idman yang dimiliki oleh rokok lebih tinggi daripada idman yang dimiliki oleh minuman keras. Nah, jadi bikin orang ketagihan itu lebih cepat rokok daripada minuman keras. Nah, jadi rokok itu kalau orang sudah kena, itu syarat-syarat semua itu minta. Minta setiap saat untuk kita menghisap rokok. Maka itu yang belum kena, belum pernah merokok, jangan pernah berkhayal untuk merokok. Bagi yang sudah terlanjur merokok, saya nasihatkan untuk berusaha berhenti merokok. Tidak bisa sekaligus, kurangi sedikit demi sedikit. Insya Allah. Nah tapi kalau ada yang nanya, bagaimana supaya bisa hilang sekaligus? Gampang. Kalau mau hilang sekaligus, ikut yang hukumnya haram. Selesai. Karena kalau kita sekarang kenapa kita tidak berzina? Karena kita yakin haram. Kenapa kita tidak menenggak minuman keras? Karena kita yakin haram. Kenapa kita tidak berjudi? Karena kita yakin haram. Kenapa kita merokok? Karena kita nggak yakin haram. Makanya kalau kita yakin haram, paling gampang berhenti merokok, sudah. Selama Anda masih yakin makruh, apalagi yang yakin mubah. Udah susah berhenti, udah. Kalau yang yakin mubah, udah susah, udah berhenti. Tapi kalau yang yakin makruh, masih ada harapan dia berhenti, saudara. Nah, tapi kalau yang mengatakan haram, dia akan mudah untuk berhenti merokok, saudara. Itu saya hanya memberikan solusi, tapi ingat, ini masalah khilafiyah. Nah, jangan haram apa namanya rokok ini dijadikan masalah akidah. Udah gitu rokok dimasukkan dalam konteks amar makruf nahi munkar. Orang merokok berarti berbuat munkar. Acak-acak warung rokok. Boleh. Jadi yang boleh nahi munkar itu yang kemunkarannya disepakati mujma' alaih. Jadi kalau ada al-munkar al-mujma' munkar yang disepakati seperti zina, itu kan disepakati munkar. Minuman keras disepakati munkar. Kalau yang munkarnya disepakati, wajib kita nahi munkar. Tapi kalau yang munkar tidak disepakati, seperti rokok nggak disepakati munkarnya. Tidak boleh kita nahi munkar. Yang boleh hanya dakwah. Dakwah ajak supaya dia berhenti. Karena dia tidak disepakat, sepakati. Nah itu yang perlu kita ketahui e, tentang persoalan beberapa hukum tentang makruh. Nah yang terakhir mubah. Mubah itu boleh. Atau disebut juga jaiz. Atau disebut juga halal. Nah itu sama tuh mau sebut halal boleh, mau sebut mubah boleh, mau sebut jais juga boleh. Nah, pengertiannya sama dalam tinggi. Seperti tadi, yang haram. Haram itu ada nama lain. Mahjur, itu juga haram. Mahrum, itu juga haram. Mamnu, itu juga haram. Jadi kalau ulama mengatakan haza mamnu, haza mahrum. Nah itu maksudnya haram. Nah, nah inilah Selesai sudah kita dari pemaparan al hukm taklifi. Jadi al hukm syar'i ada taklifi, ada ghair taklifi. Nah, sekarang yang kedua, al hukm syar'i ghair taklifi. Apa itu? Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi sebab atau menjadi syarat atau menjadi larangan dari suatu perbuatan. Contoh, perempuan haid tidak boleh sholat. Haid itu mana? Haid itu larangan untuk sholat. Nah ini bukan hukum. Ini maksudnya ini bukan hukum taklifi, bukan. Ini namanya hukum wadai. Ini namanya hukum wadai. Tapi sama-sama hukum. Sama-sama hukum syar'i, taklifi hukum syar'i, Wad'i juga hukum syar'i. Cuman yang takrifi ada pembebanan untuk dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan wad'i, saudara, nah ini bukan taklif, dia bukan pembebanan. Tapi dia hanya merupakan peletakan untuk kesempurnaan daripada suatu amal ibadah. Nah nanti kita akan bahas dengan panjang lebar apa itu sabab, apa itu syarat, apa itu mane dan lain sebagainya. Nah inilah pelajaran kita untuk usul fikih pada kesempatan ini. Ada yang bertanya? Saung Abu Bakar sebelum kita tutup? Saung Syedina Umar? Ya, silakan. Dari Saung Abu Bakar. saya Sayyidina Umar. Silakan. Surabaya 2000 yang merupakan rumah terbesar di, di dunia umat Islam ditutup karena ada kasus Jadi uh, ada salah satu wanita tulis saya tidak mengatakan PKS kalau kata PKS terlalu mulia gitu. SK. Pak, nah. Maaf, jadi bukan PKS, PS kan. Nah, jangan ya, orang PKS bisa ngamuk. PKS itu partai Islam. Silakan, silakan. Maksudnya PSK, ya. Betul. Ya, pertanyaannya. Bagaimana seorang belum balik 15 tahun dan belum bermimpi sunuk, tapi dia melakukan hubungan seksual? Nah, Ya, jadi begini saudara. Jadi yang namanya mukallaf adalah ketentuan syariat. Jadi kalau anak-anak laki dulu, saya mulai dari anak laki. Kalau dari anak-anak laki umur 11, 12, 13 karena sering menonton film-film porno menggunakan internet. Nah, kemudian sampai dia melakukan hubungan intim, zina dan lain sebagainya. Padahal dia belum pernah mimpi. Kan begitu pertanyaannya. Nah, apakah ini dikatakan dia sudah balik atau tidak? Setahu saya, kalau seorang anak-anak umur 11, 12, 13, terus menerus dia melihat film porno, maka ini akan menggerakkan syahwatnya dan mempercepat daripada uh, produk hormon-hormonnya. Sehingga justru itu yang akan membuat mimpi lebih cepat. Karena mimpi itu, saudara, ada aneka macam. Satu, ada mimpi yang disebut ar-ruqyah as Mimpi yang benar. Ini mimpi yang datang dari Allah. Mimpi itu pasti benar. Dan ini nggak mesti nabi, nggak mesti orang Islam. kadang ada orang kafir yang mimpi, seperti mimpinya Fir'aun. Nah, waktu mimpinya Fir'aun diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ternyata mimpi tadi punya arti, itu mimpi benar. Nah, itu namanya ru'ya sadaqah. Nah mimpi yang semacam ini punya makna. Ada lagi yang kedua, mimpi minat syaitan. Nah, mimpi daripada syaitan. Jadi mimpi yang rusak. Nah cirinya biasanya mimpi-mimpi semacam ini nggak beraturan. Kalau mimpi dari Allah itu beraturan, ada kronologisnya, melekat dalam ingatan, saudara. Nah itu biasanya mimpi begitu punya arti. Tapi kalau mimpi dari setan, ini biasanya mimpinya menakutkan, mimpinya nggak jelas, eh, kadang-kadang tuh mimpi berubah-ubah. Nah ini semua mimpi dari setan, apalagi mimpi yang menyesatkan. Ada lagi jenis ketiga. Jenis ketiga adalah muhaddatsatul nafs. Keinginan hati. Kita pengen makan durian. Udah lama nggak makan durian. Eh tidur, ngimpi makan durian. Itu muhaddatsatul nafs. Makanya saya katakan di sini keinginan seseorang itu akan menggerakkan hormon-hormon tubuhnya dan itu akan terbawa dalam mimpi. Jadi kalau orang-orang anak-anak ini sudah nonton film porno dan lain sebagainya, itu akan terbawa dalam mimpinya. Mimpinya bisa lebih cepat untuk dia dewasa. Jadi kalau dia ngaku belum mimpi, saya nggak percaya. Jadi orang-orang karena ada keinginan ya. Keinginan itu kencang. Begitu dia pengen zina, pengen zina. Tapi dia belum berani untuk melakukan zina maka itu akan menciptakan mimpi-mimpi dalam hidupnya. Begitu dia mimpi, dia balik sudah. Jadi dipercepat oleh teknologi tadi. Tapi tetap tidak merubah hukum. Jadi begitu dia sudah mengalami junub, berarti dia sudah balik. Nah, begitu juga wanita. Wanita ini kalau dia dia dirangsang, nah itu apalagi kalau dia jadi pelacur dirangsang, eh, bagian-bagian sensitif daripada tubuhnya, hormonnya, kelenjarnya, itu akan lebih cepat dewasanya. Nah, jadi orang kosong kalau dia tidak dewasa di atas umur 9 tahun. Nah, jadi ini yang mesti kita mesti mesti kita ingatkan. Jadi hormon-hormon itu tadi kelenjar tadi dipercepat sehingga headnya pun juga bisa lebih cepat. Nah, ini yang perlu perlu kita ingatkan. Tapi terlepas daripada itu semua, yang jelas kalau orang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan melakukan suatu dosa, dia nggak dosa. Masih kecil. Dia belum mukallaf. Tapi perbuatan dia tetap munkar. Maka itu yang Allah perintahkan nahi munkar, bukan nahi maksiat. Setiap maksiat pasti munkar. Setiap munkar belum tentu maksiat. Contoh, orang dewasa berzina, maksiat, itu pun juga munkar. Anak kecil mencuri mangga di rumah tetangga. Dia nggak dosa, bukan maksiat, tapi munkar. Perbuatannya harus dicegah. Orang tuanya mesti cegah. Nah, maka itu setiap maksiat pasti munkar, setiap munkar bukan, belum tentu maksiat. Ini diuraikan dengan sangat bagus oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin khusus di bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Beda antara maksiat dengan munkar. Oh, luar biasa pembahasannya. Nah, karena itu sekali lagi yang Allah perintahkan yaitu an-nahyu anil munkar, bukan an-nahyu anil maksiat. Kalau Allah perintahkan nahyu anil maksiat, berarti anak kecil berzina nggak boleh kita larang anak kecil mencuri nggak boleh kita larang karena bukan maksiat sihal ya, jahil. Tapi yang diperintahkan nahi munkar. Jadi kalau anak kecil berzina wajib kita larang. Orang gila berzina wajib kita larang walaupun itu bukan maksiat sihal ya, jahil. Jadi saya rasa jelas itu. Ya. Nah itu yang perlu kita kita sampaikan. Saya pikir sudah jam 12 lewat masih ada saung Umar, saung Sayyidina Utsman. Saung Sayyidina Ali. Ya, Ya, terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan sangat bagus? Pertanyaan begini sangat bagus, apalagi dari kalangan muda. Sebab ada fatwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini dari kelompok tertentu yang mengatakan menonton film porno itu tidak maksiat. Tidak berdosa. Nah, jadi mereka katakan, kenapa? Karena tidak ada dalilnya, kata mereka. Apa dalilnya menonton film porno itu nggak boleh? Oh, kalau dikatakan apa? Kan dia lihat aurat. Dijawab sama dia, itu bukan aurat. Itu film. Aurat itu langsung di badan orang. Nah, karena dalam kitab fikih disebutkan, kalau Anda melihat perempuan langsung, bagian tubuh sebelah dalamnya itu lihat aurat. Tapi kalau Anda lihat cermin, kelihatan di balik cermin, itu bukan aurat, itu pantulan. Dibaliki oleh mereka begitu. Yang nggak boleh kan lihat aurat. Yang kita lihat bukan aurat. Yang kita lihat pantulannya. Yang kita lihat elektromagnetiknya. Yang kita lihat gambarnya. Jadi apa dalilnya? Nonton film porno itu haram. Nah, maaf, ini kelompok ini di Jawa Barat cukup banyak. Dia mengatakan nonton film porno tidak haram. Nah, jawabnya ayat ini. Allah menyatakan, wala takrabus Jangan kamu mendekati zina. Artinya, perbuatan apa saja yang menjadi muqaddimatus zina, yang menjadi pengantar kepada zina, haram. Jangankan nonton film porno. Anda lihat yang ini sambil dibayangin indah, cantik. Ini perempuan telanjang. Haram Anda lihat tiang ini. Berarti tiang ini jadi madonatul fitan tidak? nah, kita. Itu di kitab fikih disebut. Ngeliat tiang saja kita bayangkan yang bisa mendorong kita berzina haram. Nah kalau ngeliat tiang aja haram, berarti ngeliat film porno. agak jelasin. Jadi artinya yang diharamkan itu bukan hanya zinahnya, tapi pengantar zinah, Pengantar zinah itu banyak. Selaman dengan perempuan yang bukan mahram, melihat memandang perempuan yang bukan mahram, melihat gambar-gambar porno, berkulwat dengan perempuan yang tidak halal untuk kita, itu semua pengantar zina. Pengantar zina apapun haram. Haram bukan zinahnya saja yang haram, pengantar zinahnya juga haram. Itulah karenanya rahasianya kenapa Allah tidak mengatakan wala tazlu. Jangan kamu berzina. Tapi Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Kalau Allah mengatakan wala tazlu, jangan kamu berzina. bisa bisa nanti pacarannya boleh. Pelukannya boleh ciumannya boleh. Kan yang nggak boleh zina. Ya. Tapi kalau Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Berarti pacarannya nggak boleh, ciumannya nggak boleh, gandengan tangannya nggak boleh, selamannya bersama perempuan yang bisa menggerakkan syahwat kita nggak boleh, termasuk menonton film-film porno yang ada. Itulah pemahaman wala robot zina. Baik. Silakan. Kenapa? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya sudah bergeser. Pertanyaannya sudah bergeser soal sofa. Soal selaman dengan perempuan yang bukan mahram. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah para fukohaknya bahwa berselaman antara laki-laki dengan perempuan ajanet hukumnya adalah haram. Ajanet yang sudah dewasa. Kecuali yang diperdebatkan perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia. Perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia, karena dalam persoalan pemakaian jilbab pun mereka ada ada ada kelonggaran, tidak seperti anak-anak gadis remaja. Nah, bagi perempuan-perempuan yang sudah cukup umur, yang sudah tua, yang tidak akan menggerakkan syahwat kita, sebagian ulama membolehkan kepada perempuan-perempuan yang sudah sudah berumur. Begitu juga anak-anak perempuan yang selaman, tangan dengan para kiai, para habib yang sudah cukup umur, sudah lanjut, yang dia udah nggak ada keinginan dengan dunia. Banyak ulama membolehkan. Jadi intinya sebetulnya madonatul fitangnya yang mesti kita jaga. Madonatul fitang. Tapi kalau ada anak muda, cium tangan nenek-nenek 95 tahun, setiap cium tangan tergerak nih. Halo. Ini bukan soal bukan soal umur ya. Tiap selaman tergerak, tiap selaman tergerak. Halo walaupun usianya sudah lanjut. Berarti apa? atau pitangnya belum hilang, sudah. Nah, kenapa ketawa? Tapi jelas kan? Nah, jadi sekali lagi yang muda-muda tolong hindarkan. Jangan kita berselaman dengan perempuan-perempuan yang tidak halal bagi kita kecuali yang sudah utur, yang sudah tua, yang tidak menggerakkan tak kuat lagi. Seperti tetangga yang sudah tua dan lain sebagainya. Kalau kita nggak cium tangan, tadi anggap nggak hormat. Itu sudah jadi tradisi. Tapi kalau tetangganya muda cantik jangan. Nah, saya pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Kita bertetangga, kita berinteraksi. Sebab sekarang kalau ada perempuan nyodorin tangan, kita nggak selaman dibilang kolot. Ah kolot loh. soalim alim loh. Nah, kan begitu sudah. Nah, tapi inilah tantangan dakwah kita. Sekian dulu karena sudah masuk waktu zuhur. Terima kasih jazakumullahu khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang azan untuk adan, Yang belum punya untuk duduk. Azan salat